Alhamdulillah, لله والصلاة والسلام على رسول الله wa محمد wa وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوة الإسلام Islam الله wa الحمد alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian yaitu <clears throat> Musu'ah Fiqhil Qulub kita masuk ke pembahasan selanjutnya kemarin kita telah membahas nama Allah yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim dan demikian pula Al-Malik Wal-Malik yang artinya raja di raja dan bagaimana hubungannya dengan kesucian hati kita <clears throat> tentu itu sangat berkaitan erat sekali sekarang kita akan membahas itu Al-Qudusus Salam. al quddus artinya Al-Munazzah min kulli naqais, yaitu yang di, yang disucikan dari berbagai macam kekurangan. Sedangkan As-Salam <clears throat> artinya alladzi sarima min kulli min kulli aib, yang selamat dari segala macam aib. Ya. Dan dua nama ini sangat berdekatan sekali. <clears throat> Apa hubungannya dengan keselamatan hati, akhirnya? Ketahuilah bahwa penyakit hati yang paling parah, yang paling berat adalah ketika hati mengagungkan selain Allah. Ketika hati mengakui akan adanya Tuhan selain Allah. Ketika hati meyakini akan adanya sesuatu yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya <clears throat> dari makhluk-makhluk yang diciptakan. Maka adakah penyakit yang paling berat dari kesyirikan, akhi? <clears throat> Tidak ada. Bahkan penyakit kesyirikan ini tidak bisa diber, dibersihkan oleh api neraka sekalipun. Dosa-dosa selain syirik masih bisa digugurkan dengan taubat. Dosa-dosa selain syirik masih bisa digugurkan dengan amalan-amalan saleh. Iya. Yeah. Namun untuk apa namanya syirik, apabila seseorang wafat di atas kesyirikan dan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan surga selama-lamanya. Sedangkan dosa selain syirik, ya dosa-dosa besar yang berada di bawah kesyirikan, masih pelakunya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ampunan suatu, suatu ketika insya Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, Man qala la ilaha illallah, yakhruju minan nar, man qala la ilaha illallah, pasti akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarratin min iman sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan atau ke kebaikan ini menunjukkan akhi azakallah wa iyyakum bahwa <clears throat> orang yang mati di atas la ilaha illallah wafat di atas la ilaha illallah sementara di hatinya ada keimanan sebesar apapun dosa yang ia lakukan, suatu ketika ia akan diangkat dari api neraka. Sedangkan orang yang tidak mensucikan Allah, ya, sehingga dia meyakini akan adanya ilah dan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini ketika ia wafat di atas perkara seperti itu, maka Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru ayyushraqabih. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik Allah juga berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi jannah Sesungguhnya ya. <clears throat> Siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan untuk dia di api neraka. Ikhwatul Islam, maazakum Allah wa iyyakum. Maka Al-Quddus artinya Al-Munazzah yang disucikan dari ya apa namanya segala sesuatu yang kurang bagi Allah. Allah tabaraka wa taala wal malikul quddus at-tahir min al-uyub al-munazzah 'anil awlad wal andad wal naqas. والموصوف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه Allah tabaraka wa taala raja yang quddus yang artinya suci dari berbagai macam aib, yang disucikan dari anak, dari tandingan-tandingan, dan berbagai macam kekurangan, yang disifati dengan sifat yang sempurna, sebagaimana Allah mensifati dirinya dalam Al-Quran, demikian pula disifati oleh Rasulnya dalam hadis-hadis. Maka milik Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama yang baik. Maka akhi, ketika kita mengatakan Allah Kudus, Artinya Allah suci dari berbagai macam kekurangan. Allah pun disucikan dari tandingan-tandingan. Tidak ada tandingan, tidak ada sesuatu yang bisa menandingi Allah. Allah berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala siapapun juga. Iya. Ketika kita mengatakan kudus, dialah Allah Subhanahu wa taala yang kudus Berarti kita sucikan Allah dari berbagai macam kekurangan-kekurangan. Seperti orang yang orang Yahudi mengatakan, "Faqalatil Yahudu yadullahi maghlulah." Berkata orang-orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu katanya. Allah. Maka kita akhi, ya, kita sucikan sifat-sifat Allah dari apa yang disifati kalangan kaum Jahmiyah yang mengatakan katanya Allah tidak disifati dengan sifat. Allah pun tidak memiliki nama. Sehingga zat Allah terlepas dari segala macam sifat. Ya, ta'ala Allah amma yaqulun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Justru bagi Allah nama dan sifat yang sangat sempurna. Yang sesuai dengan keagungannya. <coughs> Kita sucikan juga Allah Subhanahu wa taala ya dari kalangan orang-orang yang mengikuti Jahmiyah <clears throat> seperti kaum uh, apa namanya Mu'tazilah, <clears throat> Kulabiyah dan sebangsanya di mana orang-orang Kulabiyah ini menetapkan sebagian sifat dan menolak sifat yang lainnya. Ya, mereka hanya menetapkan sifat-sifat uh, apa namanya zatiyah saja bagi Allah. Adapun sifat-sifat yang bersifat ikhtiariyah ditolak oleh mereka dengan klaim katanya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ikhtiar. Maka kita katakan subhanallah <clears throat> Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Allah memiliki ikhtiar ya mem memilih apa yang Allah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Allah berbuat dengan sesuai apa yang Allah kehendaki dan perbuatan Allah tak lepas dari kehendaknya. Dan kehendak Allah pasti terjadi. Tidak seperti pula orang-orang Qadariyah mengatakan kehendak Allah belum tentu terjadi. Jelas ini penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang khalisna. Ya. Mensucikan Allah bukan berarti <clears throat> menolak nama dan sifat Allah. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang hanya menetapkan sifat bagi Allah 20 saja, lalu menolak sifat-sifat Allah yang lain yang banyak sekali. Ya, menolak sifat ridho, menolak sifat cinta ya menolak sifat-sifat yang lainnya bahkan yang ditunjukkan oleh asmaul husna ya karena di dalam sifat 20 tidak ada sifat kuat sementara nama Allah al-qawi tidak ada sifat izzah sementara nama Allah al-aziz ya ikhwata Islam azakumullah maka kita akal Islam mensucikan Allah dari hal-hal seperti itu Mensucikan Allah bukan dengan menolak sifat Allah, tapi menetapkan bagi Allah sifat sesuai yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis dan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan mengatakan tidak mungkin Allah marah. Ya, kita sucikan Allah dari marah. Kenapa katanya? Karena marah itu adalah mendidih, mendidihnya darah di hati. <clears throat> Dan ini sifat makhluk. Tidak mungkin Allah marah. Dan Allah disucikan dari menyerupai makhluk kita katakan mensucikan Allah bukan demikian. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan dalam Al-Quran akan sifat yang murka, marah. Allah berfirman, wa Allah ya alaihim wa la'anah. Allah murka kepada mereka dan Allah melaknat mereka. Ya. Maka kita katakan marahnya Allah sesuai dengan keagungan Allah. Marahnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan marahnya makhluk. Dan marahnya Allah tentunya buat mereka-mereka yang berhak untuk mendapatkan murka dan marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pensucian, akhi. Pensucian bukan berarti kita menolak sifat-sifat atau nama yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis. Iya. Pensucian itu mempunyai arti mensucikan Allah dari segala macam kekurangan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> ya seperti adanya tandingan selain Allah. Seperti ya mensucikan Allah dari anak dan membutuhkan istri dan yang lainnya. Demikian pula mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kurang atau ia ya, menolak sifat-sifat Allah yang Allah telah tetapkan dalam Al-Qur'an ikhwatul Islam azakumullah maka dialah Allah Al-Quddus yang disucikan dari segala macam kekurangan ya <clears throat> adalah Aisyah radhiyallahu anha berkata adalah Rasulullah SAW setiap ketika ruku dan sujud beliau membaca subuhun kudus Rabbul malaikati warruh sub, sub, subuhun yang maha suci dia kudusun yang disucikan dari kekurangan Rabbul malaikati war ruh pemilik malaikat dan ruh yaitu malaikat Jibril. Adapun nama yang yang kedua yaitu as-salam. Ya. Alladhi salima min kulli aibin wa bari'a min kulli naqsin likamalihi fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Ya. as-salam artinya selamat. Selamat dari segala macam aib Berlepas diri dari segala macam kekurangan. Karena kesempurnaan Allah pada zatnya. Nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu alladhi la ilaha illahu. Al-Malikul Quddusus Salamun Mu'minun Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Ialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Al-Malik Raja, Al-Quddus yang disucikan dari segala macam kekurangan. Assalam yang selamat dari segala macam aib. Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Maka ya, Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari berbagai macam kekurangan. Allah berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabbul Izzah yang memiliki ya, kemuliaan dari apa yang mereka sifati. Kemudian Allah mengucapkan selamat kepada para rasul. Wassalamun alal mursalin. Kenapa? Karena para rasul itu mensifati Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan segera puji bagi Allah Rabbul Alamin. Assalam yatadhamman itsbata jami'il kamalat. Maka nama As-Salam ya mencakup itu penetapan seluruh kesempurnaan bagi Allah. bi jami'in naqais anhu dan meniadakan seluruh kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua kesempurnaan hanya milik Allah. Semua kekurangan tidak mungkin Allah miliki. Walaupun manusia terkadang melihat dengan kacamatanya yang sangat ya eh, rendah keilmuannya lalu menuduh Allah Subhanahu wa taala berbuat tidak adil atau yang lainnya. Allah menjadikan seseorang kaya raya. Allah menjadikan seseorang miskin, papa dan hina. Semua dengan keadilannya. Terkadang seseorang yang dijadikan oleh Allah miskin melihat bahwa dengan kacamatanya bahwa Allah tidak adil terhadap dirinya. Itulah karena manusia sangat ia rendah keilmuannya. Ia tidak tahu apa hikmah-hikmah di balik itu semuanya maka Allah Subhanahu wa taala ya selamat dari berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah tidak zalim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang satu kaya, yang satu miskin, semua dengan keadilan dan hikmah yang hanya Allah yang Maha tahu di balik hikmah-hikmah yang ada. Karena kita yakin bahwa ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Sedangkan ilmu manusia sangat-sangatnya uh, sedikit sekali Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, azakumullah wa iyyakum. Maka Allah tabaraka wa taala <clears throat> ya. Ahakku bihadzal ismi min kulli ma siwah. Allah yang paling berhak untuk mendapatkan nama ini yang bernama Assalam لأنه السالم من كل آفة وعيب ونقص وذم وله الكمال مطلق من كل وجوه karena Allah lah yang betul-betul selamat dari segala macam kekurangan ya dan baginya kesempurnaan yang mutlak dari seluruh sisi-sisinya sisi, sisi, ya akal Islam azakumullah wa iyakum maka Allah selamat kehidupan Allah selamat dari yang namanya kematian dari yang namanya ngantuk tidur atau perubahan. Hidupnya Allah kekal. Ya, sedangkan hidupnya manusia di dunia ini tak kekal. Dia akan di, dihinggapi penyakit. Dia akan dihinggapi perubahan. Dia menjadi tua renta, keriput dan yang lainnya. al qadir alladhi salimat kudratuh min lughub wa ta'ab. Allah Maha Kuasa. Tapi kekuasaan Allah selamat dari berbuat hal yang sia-sia. Ya. Ketika Allah kuasa untuk melakukan segala sesuatu, untuk menghancurkan segala sesuatu, untuk menciptakan segala sesuatu. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamat ya dan disucikan dari melakukan perbuatan yang sia-sia. Allah disucikan dari berbuat, berbuat zalim kepada hamba-hamba. Allah berfirman, "Inna Allah la yadhlimu mithqala Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim walaupun sekecil apapun juga. Akan tetapi manusialah yang berbuat zalim. al alim alladhi salima ilmuhu minan naqs. Dan Allah maha berilmu. Namun ilmu Allah selamat dari segala macam kekurangan. Tidak ada sesuatu pun yang terluput dari ilmu Allah. Bahkan ya akal Islam azakumullah wa iyakum. Ya apa yang ada di dalam tanah yang terjadi di sana. Binatang-binatang ya, yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop, mikroba, bakteri, virus. Semuanya Allah Maha tahu dan semuanya sudah tercatat dalam kitab yang nyata, itulah Lahul Mahfuz. Bahkan dedaunan yang jatuh di tengah hutan di malam kelam, Allah pun tahu. Tidak ada satupun yang terluput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka selamat ilmu Allah dari kekurangan. Iya. Allah mengetahui apa yang akan terjadi sampai masa depan, sampai hari kiamat ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka itulah ya akhi ya ilmu Allah yang selamat. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian ya kelompok seperti Qadariyah yang mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh manusia besok katanya. Yang menciptakan perbuatan manusia adalah murni Allah, eh, murni manusia. Allah tidak tahu. Allah tidak campur tangan sedikit pun. <clears throat> Padahal Allah Maha tahu apa yang akan dilakukan kita besok hari, esok hari, lusa, bahkan seminggu yang akan datang. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala sempurna ya akhul Islam. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Wa huwa subhanahu salam alladhi salima al-khalqu min zulmihi. Fala yudh fala yadhlimu ahada. Allah Subhanahu wa taala selamat dari sifat zalim. Allah tak akan pernah menzalimi hamba-hambanya, tapi hambanya lah yang zalim. Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat menegakkan keadilan. Orang yang berbuat zalim sekecil apapun diberikan balasannya. Dan orang yang berbuat baik sekecil apapun diberikan oleh Allah balasannya. Semua dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Iya. وهو سبحانه السلام الذي خلق الجنة دار السلام من الموت والمرض وسائر الآفات. Ya. Allah yang telah menciptakan surga. Di mana surga adalah negeri keselamatan. Selamat dari apa? Dari kematian, karena di surga sudah tidak ada kematian. selamat dari penyakit, selamat dari berbagai macam kekurangan karena penduduk surga mereka di sana hanya bersenang-senang. Tak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesulitan. Allah berfirman lahum darus salam inda rabbihim. Bagi mereka adalah negeri keselamatan di sisi Rabb mereka. Wa huwa wariyuhum bima kanu ya'malun. Dan dialah Allah wali mereka disebabkan perbuatan amalan mereka. وهو سبحانه السلام الذي يسلم على عباده في الجنة يسلم على عباده في الجنة <clears throat> dan dialah Allah As-Salam yang akan mengucapkan salam kepada hamba-hambanya di surga. Allah berfirman tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyat mereka pada hari mereka bertemu dengan Allah yaitu salam ya bagi kalian keselamatan. Wa a'adda lahum ajran karima dan Allah persiapkan buat mereka pahala yang mulia sekali. وهو سبحانه السلام المسلم <clears throat> على أنبيائه ورسله لإيمانهم وإحسانهم المسلم على أنبيائه ورسله لإيمانهم وإحسانهم وطاعتهم له وتحملهم في سبيله أعظم الشدائد فيؤمنهم فلا يخافون ولا يفزعون Dialah Allah Subhanahu wa taala Assalam yang akan menyelamatkan para nabi dan rasulnya dan orang-orang yang mengikuti mereka karena keimanan mereka, karena ketaatan mereka, karena kesabaran mereka dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Ya. Maka Allah akan amankan mereka dan selamatkan mereka pada hari kiamat. Sehingga di hari itu mereka tidak merasa takut, tidak pula merasa merasa merasa gelisah Ya, Allah berfirman, "Salamun ala Nuhin fil alamin." Keselamatan bagi Nuh. Ya, fil alamin. Allah juga berfirman, "Qul alhamdulillahil wa qul alhamdulillah wa ala ibadihi astafa." Katakan segala puji bagi Allah dan keselamatan atas hamba-hambanya yang Allah telah pilih. Akhir Islam, azakumullah wa iyyakum. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal ism. Nabi sallallahu menyuruh kita untuk menyebarkan nama ini. Ya. Apa itu? Yaitu dengan mengucapkan assalamu alaikum. Dan assalam itu adalah salah satu daripada nama Allah. Ya. Artinya ya, nama Allah yang maha selamat atas kalian. Yang mempunyai makna yang pertama artinya kita memohon keselamatan yang melalui nama ini. Yang kedua, kita mengharapkan keberkahan nama ini agar juga diberikan kepada kita keselamatan di dunia dan akhirat. Di dunia diberikan keselamatan dari berbagai macam fitnah yang akan bisa menghancurkan agama kita dan keselamatan ya pada hari akhirat yang terbesar yaitu dari api neraka. Kata Rasulullah SAW, لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman dan kalian tidak beriman sampai mereka kalian saling mencintai. Maka aku tunjukkan kalian kepada sesuatu apabila kalian lakukan itu, kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkan salam di antara kalian. Iya, menyebarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah huwa subhanahu assalam fakullu salamin wa rahmatin minhu walah maka milik seluruh keselamatan seluruh rahmat milik Allah wahwa malikuha wa mu'tiha Allah yang memiliki ya keselamatan Allah yang memberikan pula keselamatan assalam minhu bada wa ilahi ya'ud maka salam keselamatan itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan salam adalah nama Allah sifat dan perbuatan juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya setelah selesai salat kita mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah as-salam yang selamat ya dari segala macam kekurangan. Yang selamat sifat-sifatnya dari berbagai macam kekurangan dan aib. Ya minkas salam dan dari engkaulah keselamatan. Tabarokta yang maha berkah engkau. Ya dal jalali wal ikram. Wahai memiliki al-jalal, keagungan wal ikram dan ya kemuliaan. allah akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Betapa indahnya nama salam ini. Maka kita selamatkan, ya, kita ya, apa namanya puji Allah dengan assalam dan kita yakini bahwa Allah selamat dari segala macam kekurangan. Dan kita mohon kepada Allah keselamatan di dunia dan akhirat kita, dalam agama kita dan seluruh kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Naam. Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah sampaikan pada kesempatan pagi hari ini itu fikih mengenai nama Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus dan As-Salam yang telah kita simak bersama penjabaran dan penjelasan dari kedua nama tersebut. Nabi kata Islam Azani Allahu Ayyakum. Untuk berikutnya kami ajak Anda untuk berinteraksi bersoal jawab dengan beliau di kesempatan pagi hari ini, hari ini dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Untuk Anda yang ingin menghubungi secara langsung, bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di 0819-896543. Nah kita akan angkat satu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan, ada hadis yang berbunyi, kalau orang tua kita ridho kepada kita, Allah pun ridho juga kepada kita. Begitu pula sebaliknya. Kalau orang tua murka pada kita, Allah pun juga murka kepada kita. Yang menjadi pertanyaan, kalau begitu berarti sifat Allah dan makhluk sama, Ustaz. Manusia memberikan penjelasan. Persamaan <clears throat> nama tidak menunjukkan kepada persamaan hakikat. Seperti contohnya. Uh, <clears throat> <clears throat> Gajah itu kuat. Semut pun punya kuat. Kuat dia. Tapi apakah kekuatan gajah dan semut sama? Tentu tidak. Sama-sama kuat. Tapi berbeda dari sisi hakikatnya. Apabila antara makhluk saja berbeda, apalagi dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Sungguh sangat berbeda sekali. Apabila orang tua marah kepada anak, marahnya kenapa dulu? Kalau si anak dimarahi karena dia bertakwa kepada Allah, mungkinkah Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada si anak? Tentu tidak. Ya, marahnya manusia tergantung. Kalau orang tua marah karena si anak itu tidak mau menaati dirinya dalam berbuat perkara yang baik ataupun perkara yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bukankah Allah telah memerintahkan Iya, para anak untuk berbakti kepada orang tua dan taat kepada orang tua. Maka kalau si anak tidak mau taat, ya maka Allah murka kepada dia. Maka dari itu, ya, perkataan tadi harus kita tanya dulu. Anda berkata, kalau orang tua ridho kepada kita, Allah ridho kepada kita. Kalau orang tua marah kepada kita, berarti Allah akan marah kepada kita. Kita katakan ridho dan marahnya karena apa orang tua tersebut ridho nak kamu bisa merokok <clears throat> ya kamu bisa ini iya, berjoget-joget dengan hebat apakah seperti itu yang diridhoi oleh Allah justru Allah murka kepada orang tua seperti itu ya saya ridho nak kamu menaati Allah subhanahu wa ta'ala menjadi anak yang saleh yang berguna untuk bangsa dan negara yang bermanfaat untuk manusia maka ini sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ridha. Maka ya, tetap orang tua pun juga keridhaan dan kemarahannya harus mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mutlak kita katakan bahwa kalau orang tua marah berarti Allah ikut marah. Ya, berarti sifat Allah sama. Kita katakan Maha suci Allah dari apa yang kamu sekutukan. Allah tidak mempunyai, tidak memiliki sekutu dan nama Allah pun tidak sama dengan makhluknya. Maka tidak sama antara marah orang tua dengan marahnya Allah. Orang tua bisa marah kepada anaknya. Tapi orang tua terkadang tidak bisa berbuat apa-apa kepada makhluknya, kepada anaknya tersebut. Sedangkan Allah marah kepada anak, kepada hambanya, dan Allah mampu untuk mengadab, konyong-konyong dengan adabnya. Kadang orang tua ya hanya bisa memarahi namun tidak bisa berbuat apa-apa karena anaknya sudah besar maka dari itulah ya akhi azakallah wa iyak ya ucapan seperti ini jangan kita pahami seakan-akan Allah sama sifatnya dengan makhluk tidak Allah tidak sama ya marahnya Allah sesuai dengan keagungannya marahnya manusia sesuai dengan ya sifat dan ya kemakhlukannya Bagaimana dikatakan Gajah melihat. Pelang melihat. Apakah hanya karena nama melihat berarti sama? Belum tentu. Penglihatan elang lebih kuat daripada penglihatan gajah. Iya. Kalau itu antara makhluk, bagaimana dengan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu? Allah melihat namun tidak mengharuskan bahwasanya penglihatan Allah sama dengan penglihatan makhluk tentu tidak. Justru penglihatan Allah mencakup segala sesuatu, tidak ada yang terluput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah. Dan untuk berikutnya kami akan angkat satu pertanyaan melalui via telepon untuk yang pertama. Silakan. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa Ibu dan di mana? ya di Lampung. Ibu Ustia, ya silakan Ibu Ustia. Iya, ini Ustadz, saya mau tanya tentang masalah sholat jamaahnya perempuan yang pergi ke masjid itu Ustadz kan sering saya mendengar katanya wanita itu lebih utama sholat di rumahnya. Mm -hmm. Nah, saya pernah mendengar ya di TV TV dakwah juga lah ya Ustadz <clears throat> ya. Kok katanya hadis-hadis yang menyebutkan Eh, sholat jamaahnya perempuan di masjid ada empat empat perkara atau apa itu ya katanya semuanya itu doif ustad makanya saya sempat di hati itu aduh gimana ini mana yang dan sebenarnya kan saya udah menjalankan saya sholatnya di rumah terus gitu ustad di kamar nah uh, yang ada di surat atau ayat berapa lupa sama di surat al-baqarah katanya itu hmm, tentang menekankan untuk pergi ke masjid itu sifatnya umum tidak dibedain untuk uh, perempuan atau laki-laki gitu Ustadz jadi menekankan untuk memakmurkan masjid yeah. saya sebagai orang awam Ustadz jadi hmm. bingung hmm. mohon penjelasannya ya Ustadz ya iya yeah, baik Jazakumullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum jazakumullah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Ustia di Lampung silakan Ustadz Iya ibu Yang mendoifkan hadis bahwa sholatnya wanita lebih baik di rumah mereka Karena taklid dengan apa yang ada di internet Yang ditulis oleh salah seorang penuntut ilmu Yang isi kesimpulannya ia mendoifkan hadis tersebut Namun ya ini sudah dibantah oleh banyak ulama Bahkan ya hadis tersebut Para ulama terdahulu tidak ada yang mendoifkannya Yang adalah mentasih dan syawahidnya pun juga banyak ibu. Ya. Dan saya merasa orang yang mentuifkannya ini karena kurang uh, mengumpulkan jalan-jalan hadis dan melihat syawahid-syawahid yang begitu banyak yang menunjukkan akan kesayahannya. Iya. Maka hadis tentang <clears throat> ya uh, khairun lahun rumah mereka lebih baik buat mereka ini mempunyai syawahid antaranya hadis bahwa sholat wanita ya fi makhdaiha, fi baitiha tempat tidurnya atau di kamar tidurnya lebih baik daripada sholatnya di ya bagian rumah yang lainnya. Semakin tersembunyi, semakin apa namanya besar pahalanya. Bahkan juga dikuatkan oleh perbuatan para ya sahabiat setelahnya. Ini mana sebagian sahabiat ya sholat di suatu tempat yang paling tersembunyi ya di rumahnya berdasarkan hadis tersebut maka ibu ya tentang hadis yang bahwasanya e, rumah mereka itu lebih baik buat mereka itu adalah hadis yang sahih ya yang telah diriwayatkan oleh para ulama dan mempunyai syawahid dan penguat dan mutabaat yang menguatkan adapun yang orang yang mendhaifkannya itu hujahnya lemah sekali ya dengan klaim-klaim yang sangat lemah dan insya Allah suatu ketika kita akan bahas kan kelemahan pendapat yang mengatakan lemahnya hadis apa namanya eh uh, uh, lahun. Nah. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Ibu Istiah di Lampung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keraguannya dan mengamalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk berikutnya kami akan angkat pertanyaan dari penelpon yang kedua, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Eh, uh, anak Ibnu di Bekasi. Ya, silakan Pak Ibnu. Hmm, ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya uh, eh, mau menanyakan keutamaan ini salat suruk. Pernah saya baca itu kalau nggak lupa keutamaannya itu uh, sama seperti melakukan uh, umroh. Uh, apakah itu benar gitu Ustaz? Uh, ya, baik. Cukup Bapak Ibnu? Iya, itu aja. Ya. Syukran Afwan, fikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi iya, wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmizi, Pak. Dan hadis itu hasan insyaallah. Wa Rasulullah SAW sabda, "Man shalla fil jamaah, man shalla al-fajr fil jamaah, siapa yang salat subuh berjamaah, ya thumma yadhkur, thumma yajlis fi makani, kemudian ia duduk di tempatnya, yadhkurullah dia berzikir kepada Allah hatta tatlu asyam sampai matahari terbit. Ya. kemudian, kemudian di sini menunjukkan bahwa sholatnya bukan pas matahari terbit, tapi dibiarkan dia agak tinggi. yusalli rakaatain, kemudian ia sholat dua rakaat. Ikhtilaf para ulama dua rakaat apa yang dimaksud? Ya, sebagian mengatakan sholat syuruk namanya. Sebagian mengatakan sholat duha dan kepada pendapat ini saya condong karena sebagian riwayat menyebutkan dengan dengan lafaz salat duha. Karena ya ketika matahari telah mulai tinggi itu adalah awal waktu duha. Tsumma <clears throat> yusalli raka'atain kemudian ia salat dua rakaat. Ya maka ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh, sempurna haji dan umrohnya. Subhanallah. Maka ini kesempatan besar ya untuk bisa kita amalkan. Ya, dengan kita banyak berzikir setelah sholat subuh di masjid ya sampai matahari terbit insyaallah kemudian setelah itu kita ya tunggu agak sedikit tinggi kemudian kita sholat dua rakaat Allah nah Ustaz jazakallah khairan atas jawabannya untuk Pak Ibnu di Bekasi dan selanjutnya kami angkat pertanyaan melalui via telepon kembali 6 ya Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Hendra di Bontang. Di Bontang. Ya, silakan Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, uh, saya ingin bertanya, apakah di ketika kita membaca doa kita membawa nama-nama asma husna dari Allah? Ya, ya Baik, saja Pak Indra. Ya. ya. Terima kasih Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas. Allah Ta'ala berfirman, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang baik. Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Apa makna berdoa dengan nama-nama tersebut? Berdoa dengan nama Allah itu mempunyai beberapa makna. Makna yang pertama adalah yaitu mendalaminya. Lalu kemudian ya mengamalkan konsekuensinya. Di antara nama berdoa dengan nama Allah artinya kita berdoa dengan melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan mengatakan ya e, menyebut nama-nama Allah sesuai dengan yang kita minta. Ketika kita minta rezeki kita katakan ya Razzaq, urzuqni. Kita minta kasih sayang, kita katakan ya arhamar rahimin, ya arhamni. Kita minta ampunan, kita katakan ya ghaffar, ya ghafur. Ya, ikfirli. Maka ya, ini perkara yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, kita berdoa kepada Allah dengan melalui Asmaul Husna. Ya, dan ini termasuk tawasul yang syari yang disyariatkan ya. Allah a'lam. Nah. Nah, Ustaz, bisa khairan. Demikian jawaban Pak Hendra di Bontang. Mudah-mudahan dapat mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz dalam doanya. Nam kalau Islam azani Allahu ayyakum untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan apakah saya termasuk orang-orang yang telah berbuat syirik yaitu menyekutukan Allah di mana kadang dalam sholat terbesit dalam hati saya tentang sembahan yang lain ataupun agama yang lain dan ini hanya muncul ketika sedang sholat saja dan saya takut termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah di mana saya sudah berusaha melawannya tapi salah muncul ketika sholat. Bagaimana ke hal ini? Saya, saya mohon petunjuk dari, dari Ustaz dan nasihatnya untuk keadaan saya seperti ini. Silakan Ustaz. Iya itu dari syaitan akhi. <coughs> syaitan berusaha untuk menggoda antum. Iya. Maka ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim kemudian meludahlah sebelah kiri tiga kali. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <coughs> Setiap kali keraguan itu muncul di hati, segera aku ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Bukan dalam red Muslim, Rasulullah saw bersabda, "Ya'ti syaitan ila ahadikum fayaqul man khalaqa kada. Setan datang kepada salah seorang dari kalian dan berkata, "Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu?" <clears throat> ya. Sampai akhirnya dia berkata, Siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang sampai seperti itu? Kata Rasulullah katakan, aman tu billah, aku beriman kepada Allah. Dalam satu riwayat, hendaklah ia berlindung dari godaan syaitan, kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Kemudian ketika sholat kita berusaha untuk fokuskan, memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali ada pikiran datang itu dari syaitan, segera kita tolak Ya, kita ta'awudz, billahi minasyaitonir rajim. Yakub kita berkata tu billah. Nah ini ya. Makanya di dalam sholat itu ada setan memang kata Rasulullah yang disebut dengan khinzib. Di mana setan itu yang khusus menggoda orang sholat. Ya. Maka sebelum sholat kita berusaha untuk ya kuatkan hati kita. Ketika kita mulai sholat, Ya, kita ucapkan a'udzu billahi samii'in 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian baru membaca membaca Al-Fatihah. Ya, semoga Allah memberikan kepada uh, antum ya kekuatan dan dilindungi dari godaan syaitan. Yang jelas, akhi, setan terkadang melakukan itu supaya antum tidak mau sholat. Supaya antum berhenti dari sholat. Karena setiap kali sholat, selalu ada godaan-godaan yang tidak yang demikian. Tetaplah sholat tawakal kepada Allah, minta kekuatan. Ya, insya Allah Allah berikan kepada antum kekuatan. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk godaan syaitan yang terketuk. Naam, ikhwatal Islam azani Allahu ayakum. Kembali kami angkat pertanyaan malam pesan singkat kembali Ustaz. Satu pertanyaan dari pendengar kita di Belitang yang bernama Pak Masum beliau bertanya Ustaz, Ustaz mohon dijelaskan tentang nama-nama Allah di mana dikatakan bahwasannya nama-nama Allah tidak hanya 99 nama. Lalu manakah nama-nama yang selain dari 99 itu Ustaz? Iya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa. <clears throat> Kata Rasulullah, Allahumma ini abduk wa abnu abdik wa abnu amatik nasiyati biyadik madin fi hukmuk adlun fi qada'uk as'aluka bi kulli ismin lak. Tammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب هم Ya Allah, aku adalah hambamu, anak dari hamba laki-lakimu dan anak dari hamba wanitamu. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukummu, ya, berlaku pada diriku dan keputusanmu begitu adil pada diriku. Ya Allah, aku minta kepada engkau dengan seluruh nama-nama yang engkau namai dirimu dengannya. Atau yang engkau namai, yang atau yang engkau turunkan dalam kitabmu. Atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu. Atau yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu. Lihat, ya. Kata Rasulullah di sini, Ya Allah, aku minta kepada engkau Ya dengan seluruh nama-namamu yang engkau namai dirimu dengan atau nama yang engkau turunkan dalam Al-Quran, dalam kitabmu. Atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu. Itu Rasulullah SAW. Atau nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaib. Berarti ada nama-nama yang disembunyikan yang tidak diajarkan kepada kita. Hanya Allah yang maha tahu. ya. Kita hanya diperintahkan untuk menghitung nama-nama 99 saja. Adapun selebihnya kita tidak diperintahkan. Ya, bahkan nama-nama yang sangat banyak itu ternyata Allah sembunyikan di sisi gaib. Tidak diajarkan kepada siapapun. Maka sesuatu yang Allah tidak ajarkan tidak perlu kita sibukkan untuk mencarinya karena tidak akan kita mendapatkannya. Makanya akhi azakallahu wa iyakum sibukkan dengan 99 nama tersebut ya yang telah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitabnya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan jawabannya Ustaz. Dan demikianlah jawabnya untuk Pak Masum di Belitang. Untuk yang berikutnya kami akan angkat pertanyaan oleh pihak telepon. Naam. Ya. Terputus Ustaz. Kita akan kembali angkat pertanyaan berikutnya, kita tunggu. Ya. Naam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bapak tolong dikecilkan suara televisinya. Ya. Iya, silakan Bapak dengan Pak siapa dan di mana, Pak? Pak Yunus di Depok. Pak Yunus di Depok, ya. Maaf, Pak ya, mungkin sedikit dikecil lagi, Pak. Waalaikumsalam, wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada, ada yang nanya nih temen masalah Ivan uh, yang belum pernah ngaji gitu. Mm -hmm. Kenapa soal jenggot karena udah bisa jawab karena memang udah ada contohnya. Cuman ini Ustaz yang anak nggak bisa jawab uh, apa kenapa Islam diturunkan di Arab, kemudian bahasa bahasa Arab, kemudian Al-Quran bahasa Arab dan juga nabinya kenapa kok di Indonesia eh, apa di negara kebanyakan pakai bahasa Inggris katanya begitu Ustaz hmm. karena nggak bisa jawab loh ini jadi bingung mana ya hmm. tolong hmm. barangkali kita bisa tak ini ya nasi, apa lucunya bagaimana supaya hmm. orang tuh penasaran kayaknya nanya terus begitu Ustaz hmm. ya. ya, ya. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Yunus ya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenapa Islam diturunkan di Arab? Sama dengan pertanyaan kenapa Nabi Isa atau Yesus diturunkan pada Banu Israel? Kenapa Nabi Musa diturunkan pada Banu Israel? Kenapa Nabi Adam ya apa namanya <clears throat> nah, diturunkan di suatu tempat sana Enggak di Indonesia enggak di ya Amerika Kenapa uh, Nabi Sulaiman kerajaannya di Palestina sana? Kenapa semua kenapa-kenapa ini ya adalah hak Allah. Allah Subhanahu wa taala memilih dari bangsa ataupun dari negeri ataupun dari bahasa sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kenapa? Kalau Allah yang memilih, kenapa Anda harus protes? Iya. Pertama, yang harus kita pahami bahwasanya perbuatan Allah pasti ada hikmah yang agung di baliknya. Ya. Yang kedua, <clears throat> kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan bangsa Arab? Karena bahasa Arab sangat bahasa yang sangat istimewa. Di dunia ini tidak ada bahasa yang lebih lengkap dari kecuali bahasa Arab. Bahkan bahasa yang paling luar biasa, yang paling dalam bahkan paling luas suku katanya adalah bahasa Arab Ya, silakan Anda tanya kepada para ahli bahasa. Apa bahasa yang paling luas, yang paling ya eh, banyak suku katanya bahasa Arab. Keindahan bahasa Arab melebihi daripada keindahan-keindahan bahasa-bahasa yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikritik atas perbuatannya. Namu akibali hukmi dan tidak boleh ada yang memberikan komentar terhadap hukumnya karena dia yang maha tahu sedangkan kamu tidak tahu ya manusia itu diberikan oleh Allah ilmu sedikit sekali sedangkan ilmu Allah sangat luas bagaimana orang yang ilmu sangat sedikit hendak mengomentari Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang sangat luas iya maka akal Islam azakumullah wa yakum <clears throat> semua agama Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan ya di suatu tempat dulu hatta ya agama Nasrani hatta agama Yahudi ya diturunkan di suatu tempat sekarang menjadi pertanyaan adalah kenapa Nabi Isa itu berasal dari Bani Israel bukan dari bangsa Indonesia ya kenapa bukankah bahasa apa namanya asli daripada Injil itu adalah bahasa Ibrani ya kemudian diterjemahkan ke berbagai macam bahasa tanpa ada bahasa aslinya. Sementara Al-Quran, bahasa aslinya tetap ada dan diterjemahkan ke seluruh bahasa, tetap ada bahasa aslinya untuk apa? Menjaga keontetikannya. Bayangkan kalau tidak ada bahasa aslinya, orang akan menerjemahkan sesuai dengan keinginannya. Tapi dengan adanya bahasa asli kita mengetahui ya bahasa Al-Quran yang benar, yang, ben yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. nya Ya. Contoh misalnya, dalam Injil tidak ada bahasa aslinya Ibrani. Ya, ketika disebutkan dalam Injil misalnya kata kita, dipahami oleh mereka oh kita itu berarti Allah ya bersama tuhan-tuhan yang lainnya. Dalam Al-Qur'an kata kami pun ada. Nahnu khalaqnakum, lah yang telah menciptakan kamu. Tapi kami dalam bahasa Arab mempunyai makna yang beda. Kami apabila dinisbatkan kepada seseorang itu artinya mempunyai, mempunyai makna pengagungan. Ya, nahnu khalaqnakum, kami yang telah menciptakan kamu. Atau nah, mempunyai makna kedua, Allah dan malaikatnya. Maka dari itulah, ya akhul Islam, azakumullah wa yakum. Ketika kita mengetahui bahasa aslinya, kita bisa memahami dengan makna yang benar. Sesuai dengan bahasa aslinya. Maka dari itu, akhi, <clears throat> ya soal Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Islam di Arab, atau di mana itu adalah ya kehendak Allah, keputusan Allah dan tentunya keputusan Allah sangat adil. Sebagaimana Allah menurunkan Nabi Ibrahim ya di apa mengutusnya di bangsa sana juga di Arab. Ya. Demikian pula apa namanya Yesus Kristus ataupun Nabi Isa pun di Bani Israel sana ya Bani Israel dengan bahasa Ibrani pada waktu itu Ya. Coba sulit sekali untuk kita apa namanya menjawab pertanyaan kenapa Islam dan negeri Arab sama dengan kenapa ya Nabi Isa di sana di Bani Israel kenapa Nabi Ibrahim di sana kenapa dan kenapa Allah berfirman la yus'alu amma yaf'al Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan wa hum yus'alun dan mereka lah yang akan ditanya tentang perbuatan mereka kewajiban kita adalah menaati perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Karena Al-Quran Allah turunkan untuk seluruh manusia. Rasulullah SAW walaupun beliau bangsa Arab, tapi akhlaknya, perbuatannya, hukum dan syariatnya cocok untuk seluruh bangsa dan negara. Ya. Islam tidak pernah pula memilah-milah antara ya bangsa ini dan bangsa itu tidak. Kata Rasulullah la fadla li ala ajamiyin tidak ada keutamaan untuk orang Arab di atas orang selain Arab illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan kata Allah, kata Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian adalah di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Iya. Iman bukan milik orang Arab. Tapi iman Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ilmu pun bukan milik orang Arab. Tapi Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bahkan ya para ulama hadis yang sangat ternama di zaman dahulu kebanyakan bukan dari orang Arab. Imam Bukhari dari Bukhara, Imam Muslim dari Persia. ya Dari apa namanya? apa namanya? Safur namanya. Imam Abu Daud dari Sijistan. Al-Imam At-Tirmidzi dari Turmud. ya Al-Imam Ibnu Majah dari koyarwan Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat siapa yang Allah kehendaki dengan keilmuan dan ketakwaan, tidak melihat kepada dari mana ia berasal. Ber, dari, tidak melihat dari mana ia ia apa namanya lahir. Karena yang terpenting adalah ia beriman kepada Allah dan bertakwa. Itulah Islam. Iya. Namun di zaman sekarang, orang-orang berusaha untuk meragukan Islam dengan cara seperti itu Islam itu milik orang orang Arab. La haula la haula wala quwata illa billah. Ya. Berarti kalau kamu mau beragama, agama apa yang kamu inginkan? Di Indonesia tidak ada agama yang tumbuh kecuali agama di Indonesia. Ya, apa namanya yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala seperti agama paganis. Ya. Agama yang meyakini akan adanya tuhan-tuhan selain Allah. Di Indonesia apa yang kita ikuti? Tidak ada agama yang tumbuh kecuali agama kemusyrikan. Sementara agama tauhid itu yang kita inginkan. Mentauhidkan Allah, pencipta langit dan bumi Allah, pencipta Indonesia pun Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menciptakan langit dan bumi semuanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Tuhan yang satu. Maka pastilah syariat para nabi dan rasul pun satu karena ia berasal dari Rabb yang satu. Ya. Maka manusia pun diciptakan oleh Allah dan giginya sama Susunan giginya pun sama. Susunan mata, hidung, telinganya pun sama. Dan makan dari makanan yang sama yang tumbuh dari buka bumi ini. Dan dari air yang sama yang Allah turunkan dari langit. Ya. Maka mungkinkah Tuhannya berbeda-beda? Tidak. Maka pasti agama pun tak pun tak mungkin berbeda. Semuanya milik Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Wallahu'ala. Nah. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Pak Yunus di Depok. Semoga memberikan jawaban dan bisa menjelaskan kepada temannya di sana dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada temannya di sana. Nabi kata Islam azan ya Allah wa yakum. Kembali kami angkat pertanyaan melalui via telepon. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Bustanudin di Solok. Pak Bustanudin di Solok. Ya, ya. silakan Pak Bustanudin. Nah, begini Ustaz, kita lihat uh, pemaraknya eh, iklan-iklan pengobatan di TV swasta uh, berupa kalung yang ada magnetnya, mm-hmm. berupa uh, gelang yang ada magnetnya, berupa sendal atau alas sendal berupa magnetnya yang gunanya itu untuk melantarkan darah katanya Ustaz Nabi itu. Mm-hmm. Apakah kalau ini dipakai oleh umat Islam termasuk syirik dan uh, menandingi kekuasaan Allah? Nah, nah sebab uh, kalau biasanya umat Islam uh, manusia ini memakai jimat yang gunanya untuk penangkal penyakit. Tapi ini uh, gunanya untuk melancarkan darah. Apakah uh, ini termasuk sirik juga Ustaz? Namun penjelasannya ya. atas jawabannya Ustaz terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasanuddin. Silakan Ustaz. Pertama Bapak, berobat itu memang dianjurkan dalam syariat. Kata Rasulullah, tadawaw ya ibadallah wala tadawaw bil haram. Berobatlah wahai hamba Allah dan jangan berobat dengan yang haram. Di antara sebab ya seseorang sakit adalah peredaran darah yang tidak lancar. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan berbekam. Apa itu berbekam? Itu mengeluarkan darah yang bergejolak. Iya. <clears throat> Sehingga darah itu menjadi normal kembali. Di saat darah tersumbat, maka ia akan menyebabkan penyakit. Ya, rasa sakit ataupun yang lainnya. Bagaimana yang disebutkan oleh para dokter, para ahli medis. Dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Cuma, Pak, untuk bentuk pengobatan seperti kalung yang mengandung magnet, ini harus kita tanyakan kepada para dokter dan para ahli kesehatan Sebab yang saya tahu, hal ya kalung-kalung yang dianggap katanya punya magnet itu masuk ke Indonesia bukan sebagai alat pengobatan tapi aksesoris saja, Pak. Tapi kemudian karena adanya apa namanya keyakinan-keyakinan tertentu diberikan bahwa katanya ini akan seperti ini akan seperti ini, lalu kemudian dipakai. Akhirnya dia punya keyakinan bahwa inilah Iya, kalau tan seakan-akan kalau tidak pakai kalung saya kayaknya nggak pede. Tapi kalau saya pakai kalung ini kayaknya saya pede sekali. Sehingga akhirnya khawatir akan malah menyimurkan kepada tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, Bapak <clears throat> dalam masalah obat apakah itu betul atau tidak obat? Tanyakan kepada ahlinya. Allah Ta'ala berfirman, Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya, kepada para dokter yang tentu telah paham, ya, kepada para tabib-tabib yang betul-betul faham tentang ilmu herbal, yang bukan para dukun tentunya. Mereka yang faham, tanyakan kepada mereka. Saya tidak faham. Saya bukan ahli dalam masalah pengobatan, Pak. Iya. Akan tetapi, tanyakan kepada mereka yang telah ahli dalam masalah obat-obatan, apakah betul hal seperti itu bisa dijadikan sebagai obat? Iya. Hanya sebatas kalung-kalung saja bisa menyela, apa, melancarkan darah? Ini ya, kalau saya pribadi ya tidak masuk akal saya. Itu hanya sebatas akal bulus saja untuk melariskan perdagangan. Allahu a'lam. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan Demikianlah jawaban untuk Pak Bustanudin di Solok Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan dan Memberikan pemahaman yang baik dan benar Terhadap ilmu pengobatan insyaAllah Nah, kepada selama azan ya Allah wa yakum Kembali kami angkat pertanyaan melalui via telepon Naam Ya Ya, mohon maaf terputus. Kembali kami akan tunggu dari Bapak dan Ibu semuanya ingin bertanya seputar materi yang disampaikan oleh Ustaz dan tentang fikih mengenal nama Allah Subhanahu wa taala, ya tentang nama Al-Quddus dan juga Assalam yang telah dijelaskan oleh beliau di kesempatan pagi hari ini. Nah, kita akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana Pak? Ambawa dari Medan ini Pak. Oh, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Ini Ustaz mau menanyakan soal sholat sunat rawatib. Ya, Uh, ada saya baca di uh, tuntunan sholat Nabi itu uh, sholat sunat sebelum juhur kan empat rakaat. Hmm? Yeah. Tapi selama ini saya melakukannya dua rakaat. Hmm. Iya. cukup Bapak. Nah, gimana itu Ustaz? Ya, baik Pak. Terima kasih ya. Pak. Nah, satu lagi Ustaz. C satu lupa ya. Mohon maaf Bapak. Nanti tanyakan kembali pada waktu pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih Bapak. Uh, Pertama Pak, yang harus kita pahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan qobliyah duhur terkadang dua, terkadang empat. Adapun yang dua rakaat itu yang dalam riwayat Ibnu Umar diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah kata Ibnu Umar hafidhu min Rasulullah Sallam asyara rakaat. Aku hafal dari Rasulullah SAW sepuluh rakaat. Dua sebelum subuh, dua sebelum zuhur, dua setelah zuhur, kemudian dua setelah maghrib dan dua setelah isya. Adapun yang empat rakaat dari hadis Aisyah dan juga dari hadis lain saya lupa bahwasanya menghafal kata Rasulullah siapa yang menjaga dua belas rakaat ya maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga untuknya yaitu dua, dua sebelum subuh empat sebelum zuhur dua setelah zuhur dua setelah maghrib dan dua setelah isya maka kalau bapak melakukan sebelum zuhur dua boleh dan kalau bapak melakukan empat itu lebih utama. Iya. Jadi kedua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam. Nah. Enam. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Tapi kita akan angkat kembali pertanyaan melalui via telepon. Silakan. Ya. Yeah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dari Firliana di situ Bondo Oh ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diperjelas kembali itu yang audzubillahi minasyaitonir rojim terus tambahnya itu yang lupa Ustaz. Nah, itu apa boleh dibaca di waktu setelah takbir lalu membaca Fatihah Ustaz. Syukron. Jazakumullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Justru itu ta'awudz yang paling lengkap diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Rasulullah SAW setelah telah istiftah beliau mengucapkan ta'awudz A'udzu billahi samii'il 'aliimi من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ya demikian dalam riwayat yang sahih ya dari Ibnu Khuzaimah saya saya dan yang lainnya dan hadis itu sahih ya maka kita amalkan dan ini lafaz yang paling lengkap kata para ulama ya Allah nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz dan untuk berikutnya kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari seorang pendengar kita dan pemirsa Raja TV di Sulawesi. Beliau bertanya, Ustaz apakah saya sudah benar karena ketika sudah tiba sholat saya biasanya tidak ke masjid karena masih ada amalan-amalan yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW yang dikerjakan di sekitar jamaah tersebut Ustaz. Uh, mohon Ustaz berikan penjelasan. Maksudnya, coba dibacakan. Ya, maaf. Beliau bertanya apakah yang saya lakukan sudah benar Ustaz? karena ketika tiba waktunya sholat saya tidak langsung pergi ke masjid karena di masjid tersebut masih ada amalan-amalan yang dikerjakan yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Maksud mereka penjelasan. Iya. <clears throat> Kalau kita tidak langsung ke masjid dalam artian kita sholat sunnah terlebih dahulu, bagus. Karena sholat sunnah itu memang yang utama adalah di rumah. Iya. Kata Rasulullah SAW, <clears throat> seutama-utamanya sholat kalian adalah di rumah kalian illal maktubah kecuali sholat yang wajib maka kita berusaha ya ketika setelah adzan kita sholat sunnah dulu di rumah setelah setelah sunnah ya baru kita pergi ke masjid kemudian setelah selesai sholat di masjid kita pulang lagi ke rumah dan sholat lagi di rumah dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Kalian jangan jadikan rumah kalian bagikan kuburan. Karena kuburan bukan tempat ibadah, bukan tempat baca Quran, bukan tempat sholat. Ya, maka kalau rumah ya tidak ditegakkan padanya sholat, tidak baca Al-Quran, bagaikan kuburan. Ya, dalam satu riwayat, ya, ij'alu nasibakum minas sholat buyutikum. Fa inna ya Eh, fiha khairan bi salatikum aw kama Jadikan nasib sebagian nasib sholat kalian itu di rumah kalian karena Allah menjadikan kebaikan pada rumah kalian dengan sholat kalian itu maka ini semuanya ya menunjukkan bahwa kita berusaha ya menjadikan sholat sunnah kita kalau bisa di rumah itu terutama sholat rawatib yang telah kita sebutkan tadi karena kebiasaan Rasulullah SAW beliau melakukan sholat sunnah rawatib itu biasanya di rumahnya kecuali kalau memang kita ya ketika kita sholat di rumah karena jarak rumah dengan masjid cukup cukup, cukup jauh menyebabkan kita akhirnya terluput dari sholat yang wajib ataupun takbiratul ihramnya imam silahkan kita pergi ke masjid di awal waktu kemudian kita sholat ya sunnah di sana wallahu a'lam nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan demikianlah jawaban untuk pendengar dan pemirsa Raja TV yang ada di Sulawesi atas pertanyaannya sudah dijawab oleh Ustaz dan berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui via telepon. Naam. Ya. Terputus. Kita akan tunggu kembali. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari tentang fikih mengenal nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang nama Allah Al-Quddus dan juga Assalam yang telah disampaikan oleh beliau. Nah, ya, kita akan angkat pertanyaan melalui telepon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana Pak? dengan Askal di Buton, Sulawesi Tenggara. Pak Askal di Buton, Sulawesi Tenggara. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Askal. Uh, yang saya tanyakan Ustaz, ancaman tentang membenarkan ini itu akan ada ancamannya bahwa tidak membenarkan ancamannya yaitu kufur apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Mm, yeah. Ini konsekuensinya seperti apa? Apakah ini kita sudah termasuk musyrik atau sudah melakukan kesirikan yang besar? Ya, tapi Pak Askar demikian saja yeah. pertanyaannya. Terima kasih Pak yeah. Askar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kurang ya. jelas. Ustaz tentang ancaman orang yang mempercayai tentang apa yang disampaikan oleh dukun ini, di mana diancam dia telah meninggalkan tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, apakah dosanya sama dengan syirik yang sangat besar atau bagaimana? Iya. Silakan Ustaz. Rasul kita yang mulia suatu wassalam bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yakul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapan si dukun, sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena pertama, para dukun itu mengaku-ngaku tahu yang gaib. Sementara dalam Al-Quran, ya disebutkan bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang membenarkan apa yang diucapkan oleh si dukun, ya, ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama dia punya keyakinan bahwa dukun tahu yang gaib. Maka ini kufur besar, musyrik, ya. Keadaan yang kedua, dia membenarkan ucapan si dukun karena ya, <clears throat> dia pernah uh, punya pengalaman misalnya si dukun itu benar sekali-kali pada kebenarannya yang diucapkan tersebut. Ya, seperti masalah si dukun itu berbicara tentang masalah yang sifatnya pengobatan misalnya. Dia kemudian membenarkannya. Maka Allah alam yang seperti ini ya belum sampai kepada kufur besar, tapi ini termasuk kufur, termasuk ya dosa besar yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun dikhawatirkan ia akan terperosok kepada jatuh kepada kufur besar karena dengan seperti itu dia akan meyakini si dukun itu akan kebenaran apa yang diucapkan seluruhnya. Nah, ini sangat berbahaya untuk akidah seorang hamba. Di dalam Islam, ya dukun itu kufur, ya. Allah berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Sulaiman tidaklah kafir, tapi setanlah yang kafir. Mereka yang mengajarkan sihir. Allah mengatakan, setan itu kafir. Kenapa? Karena mereka mengajarkan sihir. Ya. Allah berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah, fala takfur." Tidaklah Malaikat Harut dan Marut mengajarkan hendak mengajarkan sihir kepada seseorang kecuali setelah berkata dulu, kami ini ujian buat kamu. Kamu jangan kafir. Ini menunjukkan bahwa orang yang mempelajari sihir kafir. Iya. Ya tentunya kata Imam Syafi'i, sihir itu ada dua macam. Yang pertama, sihir yang disertai dengan takharub kepada para jin. Maka ini murtad pelakunya dari agama Islam. Karena ini syirik besar yang kedua, syirik yang tidak disertai dengan takarub kepada para jin. Ya. Maka ini dosa besar. Maka dari itu, ya, mendatangi para dukun ini sangat berbahaya untuk keimanan seorang hamba. Bahkan sebatas mendatanginya saja dan tidak membenarkan itu menyebabkan sholat kita tidak terima 40 malam. Ya. Bagaimana dalam satu riwayat demikian, man atakahinan lam tuqballahu shalah arba'ina yauman walailah. Siapa yang mendatangi dukun tidak akan diterima salatnya 40 hari. Bayangkan, 40 malam atau 40 hari tidak diterima sholatnya. Bagaimana kalau disertai dengan dia membenarkan yang diucapkan ke apa, apa kata si dukun tersebut? Iya. maka ini sungguh sangat berat sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah, Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya telah memberikan berikan Ustaz. Demikianlah jaminan untuk Pak Askal di Buton, mudah-mudahan bisa berikan pemahaman yang baik dan benar. Nabi kata Islam azani Allah wa yakum. Kembali kami angkat pertanyaan melalui via telepon. Ya, silakan. Ya. Naam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dengan siapa Ibu dan di mana, Ibu? Muhammad Ibu tolong dikecilkan suara televisinya terlebih dahulu Ibu. Ya, agar tidak feedback. Cukup Ibu mendengarkan lewat telepon saja. Agar tidak feedback. Cukup Ibu mendengarkan lewat telepon saja. Dengan Ibu Tina yang ada di Sumatera Selatan. Iya, silakan Ibu Tina. Silakan, Ibu Tina. Apa apa ada syariatnya Ustadz nama Asmaul Husna itu bila di pengajian sering kayak dinyanyi-nyanyikan gitu. Iya. Ya. Itu saja Ibu Tina. Cukup Ibu ya. Tina? Ya, terima ya, kasih Ibu Tina. Ya. Ya, terima kasih. Silakan Ustaz. Uh, Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah." Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha, siapa yang mengihsanya, maka ia masuk surga terjadi ikhtilaf para ulama tentang mana ihsa. Imam Bukhari berkata ihsa artinya menghafal. Artinya siapa yang menghafalnya ia masuk surga. Demikian pula yang dikuatkan Imam Nawawi rahimahullah. Sementara Imam Ibn Qayyim mengatakan ihsa empat martabat. Martabat pertama mencari dalil-dalil. Yang kedua menghafal. Yang ketiga memahami dan menyelami makna-maknanya. Dan yang keempat yaitu mengamalkan konsekuensinya. Maka inilah ihsan. Namun tidak ada satupun dalil yang menunjukkan ya bahwa Asmaul Husna itu bisa dijadikan buat zikir dengan seseorang berzikir sebatas Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Kecuali kalau untuk tujuannya menghafal. Tapi kalau untuk itu dijadikan sebagai zikir, maka Rasulullah tidak pernah menjadikan Asmaul Husna sebagai zikir yang Rasul ajarkan dari zikir adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Ya. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Itu yang Rasulullah SAW ajarkan. Adapun tentang Asmaul Husna, Rasulullah hanya mengatakan man ahsaha. Ya, siapa yang mengihsanya? Apa itu ihsa? Sudah saya sebutkan tadi maknanya. Maka kalau orang-orang di majelis taklim ya Ayo kita baca Asmaul Husna bareng-bareng. Tujuannya menghafal. Supaya mereka bisa menghafalnya silakan. Karena itu adalah tujuan perkara yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau itu menjadi sebuah rutinitas akan itu zikir, maka itu tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Dan menyanyikan ya zikir atau salawat atau yang lainnya yang Rasulullah SAW izinkan adalah menyanyikan Al-Quran saja. Ya, ma'adina li rasulihi, ma'adina Allah li rasulihi, ma'adina minal Quran yataghanna bi maqad. Tidak pernah Allah mengizinkan untuk Rasulnya apa yang Allah izinkan kepada Rasulnya untuk melakukan Al-Quran. Berarti yang diizinkan untuk melakukan adalah Al-Quran saja. Adapun yang lainnya, Rasulullah tidak kita tidak pernah mendengar Rasulullah menyanyikannya. Atau Rasulullah menyanyikan zikir. Ya. Maka dari itu kita cukupkan Al-Qur'an untuk kita nyanyikan. Adapun yang lainnya tidak perlu kita nyanyikan tentunya ya. Allahu a'lam. Nah. nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Demikian jawaban untuk Ibu Tina yang berada di Sumatera Selatan Mudah-mudahan mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada kita semua dan kata Islam azani Allah wa yakum masih kami buka sesi soal jawab bersama Anda di kesempatan pagi hari ini seputar tentang pembahasan materi kita yang telah kita dengarkan tentang fikih mengenal nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Quddus dan Assalam. Ya, baik yang berikutnya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Ini dari Ayah Sil Kisaran. Pak, Pak siapa maaf Pak? Dari Ayah Silmi di Kisaran. Ayah Silmi Kisaran, silakan Ayah ya. Pak Silmi. Ini Ustaz, ya. uh, bahwa Imam Ali, Imam Abu Hanifah tidak melakukan kunut subuh, doa kunut subuh. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah itu uh, belajar kepada guru yang mana dia sehingga bisa uh, eh, mensohikan tentang kunut subuh. Ini pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, silakan, Ustaz. Iya, Bapak. Memang Imam Syafi'i ber bersendirian dalam masalah mensunahkan kunut subuh. Ataupun Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad semuanya bers, bers, yang mengatakan tidak disyariatkan. Bahkan Imam Abu Hanifah tegas mengatakan itu bid'ah. Dalilnya hadis Abu Malik Al-Asyai. Abu Malik bertanya kepada ayahnya, Engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Apakah yaknutuna fi sholatil fajar Apakah dahulu mereka kunut di sholat fajar? Kata ayahnya, Aibunaya muhdaf. Hai anakku itu semua diadakan. Berdasarkan hadis tersebut, Abu Hanifah mengatakan itu bid'ah. Sementara kebanyakan ahli hadis mengatakan tidak sampai kepada bid'ah tapi tidak disyariatkan. Ini pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik ya dan kebanyakan para ahli hadis sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab uh, Zadul Ma'ad. Karena mengapa Imam Syafi'i berpendapat disunahkan beliau yang mensahihkan hadis لا يزال رسول الله lam yazal Rasulullah yaqnutu fi في صلاة الفجر حتى فارق Rasulullah Shallallahu Alaihi senantiasa kunut fajar sampai meninggal dunia. Karena di dalam sanatnya ini yang menjadi sebab apakah hari ini saya pada ya. Itu di dalam sanatnya ada seorang yang bernama Isa bin Mahan Abu Ja'far Ar-Razi. Di mana para ulama bersilang pendapat tentang beliau. Ada yang menganggapnya fiqah, ada yang menganggapnya lemah. Adapun yang menfiqahkan bukan hanya Imam Syafi'i, ya, tapi ada Yahya bin Ma'in. Ada juga Ali bin Ibn Madini, gurunya Imam Bukhari. ya, Dan beberapa ulama yang lain. <clears throat> Sementara yang mendoifkannya jumhur. Ya, mayoritas para ulama seperti Imam Ahmad, Imam Abu Zur'ah, Imam Bukhari dan yang lainnya. Dan yang mendoifkannya menyebutkan sebab dan menafsirkan sebabnya itu bahwasannya Abu Ja'far Ar-Razi adalah sayyul hifad, buruk hafalannya. Sedangkan kaidah jarh wa ta'dil mengatakan al-jarhul mufassar muqaddam ala jalbil al-ta'dil. Iya. Uh, uh, yang disebutkan penafsirannya apa sebabnya apa itu lebih dahulukan daripada pujian. Oleh karena itulah ya para ulama belakangan merojikan pendapat jumhur seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan bahwa Abu Ja'far Ar-Razi ini saduk sayyul hifz, saduk yang buruk hafalannya. Atas dasar ini kata jumhur hadis ini lemah. <clears throat> Namun <clears throat> ya ahli para ahli hadis seperti Imam Malik dan Imam Ahmad dan para ahli hadis ya tidak berani untuk mengatakan itu bid'ah. <clears throat> Kenapa? Karena mereka melihat bahwa yang namanya menilai seorang perawi itu masalah ijtihadi. Apakah dia seorang yang fikoh atau tidak, itu masalah ijtihadiyah sehingga mereka memandang kata Ibnu Qayyim rahimahullah ya bahwa orang yang tidak kunut maka itu bagus dan mereka yang kunut ya silahkan saja mengamalkan dan kita tidak boleh untuk saling memaksakan pendapat kita tidak boleh saling menyesatkan hanya karena masalah seperti itu dan kepada pendapat ini yang saya condong padanya ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum karena menghukumi seorang perawi itu masalah ijtihadiyah tidak ada nas Walaupun saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa kunut subuh tidak disyariatkan dan bahwasanya hadisnya lemah. Ya, kenapa? Karena hujah yang melemahkan lebih kuat ya daripada yang mengatakan ya bahwasanya Abu Ja'far Ar-Razi perawi yang fiqah. Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah adalah dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.